Kita masih dalam pembahasan bab yang ke-23 bab penjelasan tentang adanya sebagian umat Islam yang akan menyembah berhala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan adanya fenomena ini yaitu umat yang tadinya sudah beriman kemudian mereka terjerumus di dalam kekafiran. Mereka kembali menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini memberi peringatan keras kepada kita untuk menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Karena orang yang sudah beriman bisa saja dia murtad bisa saja imannya rusak. Dan apabila imannya rusak, jangan tanya ibadahnya. Makanya terkait dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa dengan memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak ada keimanan, percuma kita berpuasa. Bahkan seluruh amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dilandasi dengan keimanan.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 Dalam hadis lain, mengkoma Ramadana imanan sahabat. Barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, kutiba lahu au ghufira lahu ma taqaddama min Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi keimanan yang lebih ditekankan Sebab ibadah kita harus dibangun di atas dasar keimanan. Apabila iman kita runtuh, apabila iman kita rusak, semua amal ibadah kita pun akan menjadi rusak. Percuma kita puasa, percuma kita beribadah, kalau keimanan kita rusak. Keimanan kita rusak, maka seluruh amal ibadah kita pun akan ikut menjadi rusak. Sebagaimana Allah tegaskan, di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin kalau kamu mempersekutukan Allah terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi jadi amalannya tadinya sudah dia kerjakan kemudian imannya rusak rusaknya dengan apa dengan dosa syirik maka semua amalnya pun ikut menjadi rusak. Semua amalnya pun ikut menjadi rusak. Jadi jemaah sekalian, penting sekali kita menjaga keimanan kita. Dan juga kenapa perlu kita mempelajari dan perlu kita mengingatkan permasalahan ini? Yaitu fenomena adanya orang yang sudah beriman kemudian menjadi kafir. Agar kita berusaha menjaga keluarga kita dan masyarakat kita yang sudah muslim yang sudah beriman jangan sampai terjerumus di dalam dosa terbesar ini yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran terlebih lagi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita orang-orang kafir memiliki misi utama ini memiliki misi, misi utama ini mereka akan terus berusaha untuk memurtadkan kita. Ini kata Allah di dalam Al-Qur'an, وَلَا yazaluna يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ an دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا Kata Allah, mereka orang-orang kafir itu tidak akan berhenti untuk selalu memerangi kalian sampai kapan? Sampai mereka berhasil memurtadkan kalian semampu mereka. Itu misi utama mereka jamaah sekalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini kata Al-Qur'an. Orang-orang kafir misi utama mereka adalah memurtadkan umat Islam karena kalau kita beriman, kalau iman kita baik, iman kita benar, Allah akan memenangkan kita di atas mereka. Pasti. Tidak mungkin tidak. Allah akan memenangkan kaum muslimin apabila iman mereka baik, apabila iman mereka benar. Sehingga kalau mereka berhasil dimurtadkan, kaum muslimin akan berhasil dikalahkan. Ini kunci kemenangan kaum muslimin yang dipahami sebenarnya oleh orang-orang kafir. Maka dari itu mereka akan berusaha memurtadkan kita. Ini kata Al-Quran. Mereka nggak akan berhenti. Namun sebagian orang lebih percaya iklan lebih percaya pencitraan daripada Al-Quran. Al-Quran mengatakan mereka itu menyimpan bahaya besar di dalam hati mereka yaitu untuk memurtadkan kaum muslimin. Tetapi banyak kaum muslimin mungkin belum pernah baca ayatnya atau naudzubillah lebih percaya kepada iklan daripada Al-Qur'an, lebih percaya koran daripada Al-Qur'an, lebih percaya media-media pencitraan daripada Al-Qur'an. Inilah jemaah sekalian kenyataannya. Jadi luar biasa ancaman kemurtadan, ancaman kekafiran yang akan menimpa orang-orang yang beriman. Maka dari ini, maka dari itu pentingnya kita menjaga akidah kita. Bagaimana jemaah sekalian caranya kita menjaga akidah kita? Bagaimana caranya kita menjaga keimanan kita supaya kita tidak terjerumus di dalam kemurtadan, supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Tidak lain caranya adalah mendalami ilmu agama. Ini cara yang paling jitu. Terutama ilmu tauhid. Mendalaminya, mempelajarinya sedalam-dalamnya. Terus mengkajinya. Itulah metode yang diajarkan Nabi SAW Sebagian orang baru belajar sedikit seakan-akan sudah sangat paham dan bahkan sudah bosan. Sudah bosan mengkaji. Subhanallah. Rasulullah SAW dari awal sampai akhir hayat beliau sebagaimana beberapa bab yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu dari awal mulai beliau berdakwah telah mendakwahkan tauhid sampai menjelang wafat sampai akhir hidup beliau terus mendakwahkan tauhid tidak pernah bosan untuk mengingatkan ini kunci utama jemaah sekalian untuk menjaga akidah kita tauhid kita Pelajari ilmu agama, dalami ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya. Kemudian kita pelajari, kita amalkan dan kita sebarkan seluas-luasnya. Ini kunci utama untuk menjaga akidah kita. Yang lain itu hanyalah penunjang. Kunci utamanya adalah mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian, kita akan memasuki dalil yang terakhir di dalam bab ini. Karena dalil-dalil sebelumnya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Penulis berkata, "Wali Muslimin an Thauban radhiyallahu anhu." Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban Sauban ini jemaah sekalian, beliau adalah seorang budak dulunya. Dulunya seorang budak. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah seorang budak kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW, Kemudian beliau banyak bersama dengan Rasulullah SAW sehingga beliau banyak belajar. Itulah perbudakan Islam dahulu. Tadinya budak, pada akhirnya menjadi ulama. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang kafir, Islam itu juga melakukan perbudakan. Perbudakan dalam Islam jamaah sekalian adalah kemuliaan bagi para budak tersebut dan sangat dianjurkan untuk membebaskan para budak itu bahkan dijadikan sebagai salah satu hukuman di bulan puasa ini kalau misalkan terjadi semoga tidak terjadi pada kita kalau misalkan terjadi suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan maka mereka telah berdosa besar, harus bertobat dan harus membayar kafarah, denda. Dendanya diberi tiga pilihan. Pilihan pertama adalah membebaskan seorang budak. Dan ini banyak dalam syariat. Pelanggaran-pelanggaran yang kemudian hukumannya membebaskan seorang budak. Jadi perbudakan dalam Islam itu adalah pemuliaan kepada para budak. Makanya para ulama yang kita kenal dalam catatan sejarah itu dulunya budak. Tapi oleh para sahabat diberikan pendidikan layaknya anak-anak mereka sendiri. Sampai-sampai ada budaknya para sahabat malah ada yang lebih pintar daripada anaknya sendiri. Menjadi ulama besar di kemudian hari. Maka diantaranya adalah sahabat ini namanya Tauban radhiyallahu anhu tadinya seorang budak kemudian menjadi seorang ulama dan beliau dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat di negeri Syam atau tepatnya di Hims pada tahun 54 Hijriah radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah al-ardha arda ra'aytu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku sehingga aku bisa melihat bagian timur dan baratnya. Jadi Allah lipat bumi sehingga Nabi SAW bisa menyaksikan ini bagian timur dan ini bagian barat. Ya. Dulu belum ada video ya, belum ada kamera. Tapi Nabi SAW sudah lihat mana bagian timur, mana bagian barat. Padahal beliau belum pernah ke sana. Beliau belum pernah ke sana. Wa inna ummati sayablughu mazu mazuyali minha. Dan Allah mengabarkan kepadaku bahwasannya umatku kekuasaan mereka akan mencapai bagian timur dan barat yang diperlihatkan kepadaku tersebut. Jadi Nabi SAW masih hidup, beliau sudah diberikan kabar gembira, kelak umatnya akan menguasai dari timur sampai ke barat. itu kan Zaid al-ahmar wal abyad dan aku akan diberikan dua perbendaharaan yaitu merah dan putih. Maksudnya apa jemaah sekalian? Umat Islam akan menaklukkan Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Yang punya apa namanya? perbendaharaan merah itu Romawi. Yang punya perbendaharaan putih itu Persia. Ya mungkin itu ibarat emas dan perak atau yang semisal dengan itu. Ya, intinya maksudnya adalah umat Islam akan menjatuhkan dua superpower di masa itu, Romawi dan Persia. Ya, ini jamaah sekalian, hitung-hitungan di masa itu nggak masuk akal. Kalau umat Islam bisa mengalahkan mereka, bahkan ketika pertama terjadinya peperangan melawan orang-orang Romawi, mereka menertawakan umat Islam. Karena betapa tidak, mereka punya pasukan besar mereka punya pasukan besar dan persenjataan yang luar biasa di masa itu. Sementara umat Islam cuma senjata seadanya. Kuda-kudanya pun kecil, senjatanya kecil. Awalnya mereka menertawakan umat Islam. Namun sejarah mencatat dua kekuasaan superpower di masa itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan Persia sampai hari ini tidak ada lagi terhapus di dalam sejarah. Terhapus Persia sejak masa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang Syiah Iran itu sangat benci kepada Umar. Karena Umarlah yang menaklukkan negeri mereka. Dulu Persia pusatnya di Iran dan Irak. Dan sampai hari ini sayang sekali mereka tidak masuk Islam dengan benar mereka masih memegang agama mereka dahulu, makanya mereka mengikuti ajaran Syiah. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Wa inni sa'altu rabbi li ummati." Dan sesungguhnya aku telah memohon kepada Rabbku untuk umatku. Allah yuhlikaha bisanatin bi'amatin agar tidak membinasakan umatku dengan sebuah paceklik berkepanjangan. Wa alla yusallita alaihim min siwa anfusihim. Dan aku juga memohon kepada Rabbku untuk umatku agar tidak menguasakan atas mereka musuh mereka fayastawiha baydatahum sehingga bisa menguasai negeri mereka. Wa inna rabbi qala dan sesungguhnya Rabbku berfirman Ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad Wahai Muhammad apabila aku telah menetapkan satu ketetapan maka itu tidak bisa ditolak Wa inni a'taituka li ummatika Allah uhlikahum bisanatin amatin. Dan sungguh aku telah menganugerahkan untukmu bagi umatmu. Aku tidak akan membinasakan mereka dengan sebuah paceklik berkepanjangan. Wa an la usallita alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh mereka sehingga bisa menguasai negeri mereka. Walau ijtama 'alaihim man bi Meskipun musuh dari seluruh negeri bersatu untuk menghancurkan mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sampai mereka sendiri saling berperang dan saling menawan antara satu dengan yang lainnya. Ini jemaah sekalian, Nabi SAW mohon kepada Allah dua permintaan untuk umatnya. Ini subhanallah menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau minta dua permintaan dan keduanya dikabulkan. Pertama, Allah tidak akan membinasakan kita semuanya dengan satu paceklik yang berkepanjangan, kemudian kita mati semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir menguasai kita semuanya. Tapi jemaah sekalian, ulama menerangkan ini berlaku untuk semuanya. Gak mungkin orang kafir bisa mengalahkan umat Islam. Itu sudah janji Allah. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Gak mungkin orang kafir bisa mengalahkan kaum muslimin secara keseluruhan. Ingat hadis ini secara keseluruhan. Artinya apa? Untuk sebuah negeri Allah tidak berikan jaminan. Contohnya Indonesia. Allah gak berikan jaminan kita gak akan kalah dengan orang kafir. Tapi untuk keseluruhan seluruh dunia Allah berikan jaminan. Gak mungkin mereka bisa mengalahkan kita. Tapi untuk Indonesia Allah nggak berikan jaminan, nggak ada dalil. Kita nggak akan kalah dengan orang kafir. Ya. Jadi ini kabar gembira sekaligus peringatan. Kabar gembiranya nggak mungkin orang kafir bisa mengalahkan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, nggak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Itu sudah janji Allah. Tetapi tidak menutup kemungkinan di satu negeri kaum muslimin bisa dikalahkan dan itu pernah terjadi. Contohnya negeri Andalusia, Cordova dan negeri-negeri Eropa yang lainnya yang sekarang sudah jadi apa namanya Spanyol dan berbagai macam negeri Eropa dulu dikuasai oleh kaum muslimin hampir seribu tahun hampir seribu tahun dikuasai oleh kaum muslimin kemudian mereka melakukan maksiat mereka berpecah belah maka orang-orang kafir bisa mengalahkan mereka. Ya. Dan sampai hari ini hilang di peta. Hilang di peta negeri Islam di Spanyol dahulu. Yang tersisa hanyalah museum. Dan mungkin mereka sudah bikin gereja. Yang tersisa hanya museum dan gereja. Dulunya masjid yang indah. Ya. Jadi untuk secara keseluruhan Allah berikan jaminan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini mereka nggak bisa dikalahkan oleh musuh, namun mereka sendiri yang saling berperang. Itulah apa namanya musibah dan malapetaka mereka karena perpecahan di antara mereka. Dan itu yang terjadi di Spanyol dahulu. Pertama maksiat dan kerusakan akidah, kemudian mereka berperang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ada satu negeri muslim dan mereka berpecah belah menjadi berbagai macam negeri yang dulunya satu, kemudian terpecah menjadi beberapa negeri. Kemudian ada negeri muslim malah bersatu dengan orang kafir untuk memerangi saudaranya sesama muslim demi untuk merebut kekuasaan. Subhanallah. Ini yang terjadi seperti yang dikatakan Allah di dalam hadis ini. Ini hadis kursi di dalamnya terkandung firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, penulis menyebutkan ada tambahan riwayat. warawahul al-Barqani fi sahihi wa zada. Hadis ini, ini hadis yang sama dari Sauban. Namun di dalam riwayat tambahan diriwayatkan oleh Al-Barqani. Oleh Al-Imam Al-Barqani di dalam sahih beliau. Di dalam kitab sahih beliau. Apa tambahan riwayatnya? Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda dan tambahan riwayat ini sahih. Wa ma akhafu ala ummati al al mudillin. Dan sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin yang zalim, yang menyesatkan wa idza waqa alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah dan apabila pedang telah terhunus kepada mereka tidak akan terserungkan sampai hari kiamat wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin dan tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin. Inilah jemaah sekalian yang menjadi pembahasan kita. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita kejadian di masa depan yang beliau terima dari wahyu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin. Ini gak usah heran kalau ada orang muslim lebih senang mendukung orang kafir, lebih senang bersama dan bergabung dengan orang kafir ini sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada segolongan umatku tidak akan terjadi kiamat sebelum adanya segolongan umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al dan juga tidak akan terjadi kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang menyembah berhala. Jadi bukan lagi menyembah Allah, murtad sudah. Menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kaddabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun dan bahwasanya akan ada di tengah-tengah umatku para pendusta yang berjumlah 30 orang. Masing-masing mereka mengaku sebagai nabi. Jadi nabi palsu. Wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Padahal akulah penutup para nabi. Tidak ada nabi sepeninggalku atau setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap mendapatkan pertolongan di atas kebenaran mereka selalu berpegang teguh dengan kebenaran dan mereka terus mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kondisi zaman separah apapun tetap saja ada segolongan umat yang selalu ditolong oleh Allah dan selalu eksis di atas kebenaran. La yadurruhum man Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, merendahkan mereka atau memusuhi mereka wala man khalafahum tidak pula membahayakan mereka siapapun yang menyelisihi mereka yang berbeda dengan mereka hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa taala sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala keputusan Allah di sini kata Imam Ibnu Hajar maknanya adalah angin segar yang berhembus di akhir zaman yang mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Sampai datang hari itu, hari matinya seluruh orang yang beriman, golongan yang selalu berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW akan senantiasa ada. Jemaah sekalian, inilah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang terkait dengan pembahasan kita. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita dua fenomena kekufuran yang akan terjadi. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin. Jamaah sekalian, para ulama menafsirkan dengan dua penafsiran apa makna hadis ini mereka bergabung dengan kaum musyrikin. Penafsiran yang pertama adalah mereka tinggal di negeri kafir. Ini penafsiran yang pertama. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Nabi SAW hari ini sudah terjadi. Tidak sedikit kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Ana bari ummin muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, pada dasarnya haram bagi umat Islam tinggal di negeri kafir. Sama saja dia menetap di sana atau tinggal sementara. Jalan-jalan misalkan ke sana. Sama saja. Ini makna yang pertama. Ini dilarang. Pada dasarnya dilarang. Walaupun bisa saja dibolehkan. Kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya jemaah sekalian? Paling tidak ada empat syarat. Syarat yang pertama, dia ada kebutuhan di sana. Bukan sekedar main-main. Bukan sekedar jalan-jalan. Syarat ini bahkan bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Wajib kifayah. Yaitu bagi para utusan negara bagi para utusan negara Islam. Jamaah sekalian, apa tugas utusan negara Islam di negeri kafir? Tugas mereka berdakwah. Tugas mereka berdakwah atau urusan-urusan kaum muslimin di sana. Bisa jadi ini fardu kifayah untuk berdakwah ke negeri kafir. Ini syarat yang pertama. Ada hajat, ada kebutuhan. Bukan sekedar main-main. Terutama kebutuhan untuk agama, yaitu untuk berdakwah bahkan bisa jadi fardu kifayah. Iya. Kemudian syarat yang kedua, kita mampu menegakkan agama kita. Maksudnya kita bisa mengamalkan ajaran agama kita. Misalkan kita sholat masih bisa kita lakukan, atau kita puasa masih bisa berpuasa, mereka tidak menekan kita. Wanita muslimah Istri kita misalkan masih bisa pakai jilbab. Kalau kita nggak bisa mengamalkan agama kita, maka kita harus hijrah. Kita harus pergi dari negeri tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika itu Nabi SAW dan para sahabatnya sudah sulit bergerak, mau sholat susah, mau taklim susah, Mau jadi seorang muslim susah. Akhirnya Allah suruh pindah ke Madinah. Bahkan sebelum itu, para sahabat pun sudah pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Iya. Ini yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga jemaah sekalian, kita punya kekuatan ilmu untuk menjaga diri kita dari serangan syubhat dan juga menjaga keluarga kita. Jemaah sekalian ini juga penting keluarga kita. Karena mungkin kita bisa menjaga diri. Bagaimana dengan anak keturunan kita? Kalau kita mati di sana, anak keturunan kita tinggal di sana. Ini kita harus mampu menjaga mereka. Kita punya kekuatan ilmu karena mereka terus-menerus membuat kita ragu dengan agama kita. Jadi kita punya kekuatan ilmu untuk apa namanya? membentengi diri kita dari kekafiran mereka dari serangan-serangan syubhat mereka. Ini syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, kekuatan iman. Kita punya kekuatan iman untuk membentengi kita dari serangan syahwat. Karena sudah dimaklumi, negeri-negeri kafir itu mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Ya. Berhubungan bebas antara laki-laki dan wanita, bahkan hubungan sejenis mereka legalkan. Makanya ada orang-orang di negeri kita sok ke barat-baratan ya mau minta dilegalkan hubungan sejenis naudzubillah padahal dia dianggap sebagai cendekiawan muslim dia minta dilegalkan hubungan sejenis padahal jemaah sekalian ulama mengatakan tidak ada di dunia ini satu azab yang lebih dahsyat yang pernah Allah timpakan ke muka bumi ini melebihi yang Allah timpakan kepada kaum Lut kepada orang-orang yang melakukan hubungan sejenis. Kok ada orang yang mengaku muslim bahkan dianggap cendekiawan muslim, tokoh muslim mau minta dilegalkan hubungan sejenis. Negeri kafir pun nggak semuanya melegalkan hubungan sejenis. Tidak sedikit mereka yang menentang. Ya. Tapi seandainya mereka melegalkan, mungkin kita katakan wajar, mereka kafir. Wajar dalam tanda kutip. Mereka kafir. Tapi ternyata tidak sedikit orang muslim sudah sok keberat-beratan. Ya. Jadi ini jemaah sekalian, empat syarat, paling tidak empat syarat. Namun pada asalnya, hukum asalnya haram tinggal di negeri kafir. Ini makna yang pertama, tinggal di negeri kafir. Makna yang kedua adalah dia masih tinggal di negeri muslim, tetapi pemikirannya, akidahnya sudah mengikuti gaya mereka. Inilah sebabnya Rasulullah SAW memberi peringatan keras, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Demikian pula Allah dalam Al-Qur'an mengingatkan, "Wa may minkum fa minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Jadi dia masih tinggal di negeri Muslim, tapi dia sudah nggak beda dengan mereka. Akidahnya sudah seperti mereka, pemikirannya sudah seperti mereka, gaya hidupnya sudah seperti mereka. Hanya saja berbeda-beda orang Muslim yang mengikuti mereka. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang lain mengingatkan kita latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhal juhra dabbin lataba'tumuh ini hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu kata Nabi SAW sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta jadi enggak sekaligus perlahan-lahan seiring dengan masuknya film-film mereka, masuknya produk-produk mereka sedikit demi sedikit. Kan nggak sekaligus masuk ke negeri kita. Sedikit demi sedikit, kita pun ikut mereka sedikit demi sedikit. Mulai dari gaya hidup, mulai dari cara berpakaian, sampai akidah mereka, keyakinan mereka, kita pun sudah sama dengan mereka. Naudzubillah. Sampai kata Nabi SAW, mereka mau masuk dalam lubang biawak pun kalian ikut masuk. Artinya, sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan mereka lakukan, umat Islam juga ikut-ikutan. Jadi ini makna yang kedua, dia masih tinggal di negeri muslim. Tapi gaya hidupnya, pemikirannya, akhlaknya, ibadahnya, imannya sudah mengikuti orang-orang kafir. Baik. Ini yang pertama jemaah sekalian terkait dengan pembahasan kita. Yang kedua kata Nabi SAW ini lebih dahsyat lagi. Wahatta tak fi amun min ummati al awthan. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah berhala. Ini tegas Nabi SAW mengingatkan kita. Memang akan ada umat yang tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir, tadinya menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti pembahasan kita, di dalamnya terkandung peringatan. Peringatan bagi kita untuk menjaga iman kita, akidah kita, tauhid kita. Demikian pula keluarga kita dan masyarakat kita. Perlu kita ikut serta menjaga akidah mereka. Dan ini lebih penting. Inilah sebaik-baiknya yang bisa kita berikan untuk masyarakat kita banyak sumbangsi sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara yang baik, banyak sumbangsi yang bisa kita berikan untuk masyarakat dan negeri kita. Tetapi ketahuilah jemaah sekalian, sumbangsi kita yang terbesar adalah ikut serta menjaga akidah mereka. Menjaga iman mereka, menjaga tauhid mereka. Karena ini kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jemaah sekalian, inilah inti pembahasan di dalam hadis ini terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Walaupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini sesungguhnya sangat banyak sekali, namun waktu membatasi kita, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada tersisa sedikit waktu untuk tanya jawab. Apakah pertanyaan terkait dengan materi atau umum atau terkait dengan khususnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Saya persilahkan. lebih afdol mana? Kita mentadaburi Al-Quran, jadi berusaha mempelajari makna dan kandungan pelajaran di dalam satu ayat, atau membacanya sebanyak-banyaknya. Sudah jelas, lebih utama memahami maknanya. Bahkan kata Imam Nukaim Ibrahimahullah, satu ayat kita pelajari, kita tadaburi sampai paham, sehingga kita bisa amalkan itu jauh lebih baik daripada kita baca 30 juz. Tapi jemaah sekalian, ini bukan untuk dipertentangkan. Dua-duanya bisa kita lakukan. Jadi di samping kita berusaha baca cepat khatamkan, kita juga berusaha mengkaji. Jadi harus kita bisa bagi waktu. Termasuk kita taklim seperti ini juga dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan itu tidak menafikan di bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan membaca Al-Quran karena Ramadan adalah bulan Al-Quran sebagaimana firman Allah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelas penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil dan diriwayatkan para ulama salaf dahulu apabila sudah masuk bulan Ramadan mereka lebih konsen untuk membaca Al-Quran bahkan diriwayatkan ada yang bisa khatam satu hari dua kali jadi siang satu kali malam sekali ada yang dua hari sekali ada yang tiga hari sekali walaupun sebenarnya ada hadis melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga kali. Tapi kata para ulama, bulan Ramadan pengecualian. Hadis itu nggak nggak melarang khusus bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan. Makanya ada yang mengkhatamkan kurang dari tiga hari. Iya. Nah itu wajar karena mereka luar biasa hafal Quran. Itu juga bisa jadi mereka baca panjang banyak bukan hanya di luar sholat tapi juga di dalam sholat dalam sholat malam makanya khatamnya banyak jadi seperti itu ulama salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka lebih konsen membaca Al-Quran. Tapi tidak menafikan, kita juga mengkajinya. Jadi ini bukan untuk dipertentangkan. Tapi kalau kita bicara lebih afdol, tentu lebih afdol adalah memahami Al-Quran. Karena kalau kita nggak paham, nggak mungkin kita bisa amalkan. Nggak mungkin kita bisa amalkan. Makanya dahulu ada satu golongan yang disebut golongan khawarij. Mereka itu para penghafal Al-Quran. Ya jemaah sekalian, dahulu golongan sesat pertama dalam Islam. Mereka itu bukan preman jemaah sekalian. Mereka itu ahli ibadah. Ini peringatan bagi kita. Mereka ahli ibadah. Golongan sesat pertama dalam Islam adalah ahli ibadah para penghafal Al-Quran. Kenapa mereka tersesat jemaah sekalian? karena mereka tidak memahami Al-Quran. Itu sebab kesesatannya. Jadi memahami Al-Quran jelas lebih penting karena hanya dengan itu kita bisa mengamalkannya dengan baik. Ya, kita bisa mempelajari tafsir Ibnu Kathir misalkan. Jadi ini harus diperlukan, bukan untuk dipertentangkan. Iya. Wallahualam. Mungkin ada pertanyaan lain silakan. Silakan Mas. sebentar ya silakan baik jadi sedang safar mana yang lebih utama mengkasar sholat atau ikut sholat bersama orang yang mukim Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah pernah menjelaskan hal yang semisal kata beliau kalau kita di dalam safar tidak terlalu terburu-buru, misalkan tidak harus mengejar pesawat atau mengejar waktu, maka lebih afdal kita ikut berjamaah, bahkan wajib, bahkan tetap wajib. Di mana kita mendengar suara azan, kita ikut berjamaah. Kita ikut berjamaah. Dan kalau kita berjamaah bersama mukim, bersama mukim, maka kita harus ikut sholat orang mukim. Meskipun kita masbuk, meskipun kita masbuk. Jadi yang mukim sholat zuhur misalkan empat rakaat, kita masuk sudah di rakaat ketiga. Tetap saja kita harus menyempurnakan menjadi empat rakaat setelah imam salam. Iya. Tetapi kalau misalkan kita tidak apa namanya tidak sempat mendapatkan jamaah mukim, maka tentu lebih afdol di kosar. Kenapa lebih afdol? Karena Rasulullah SAW sepanjang safar beliau selalu mengkosor sholat. Bahkan sebagian ulama sampai mewajibkan sholat yang empat rakaat dikerjakan menjadi dua rakaat. Rasulullah SAW sepanjang safar tidak sholat secara sempurna yang empat rakaat. Semuanya beliau kosong. Karena beliau yang jadi imam. Beda kalau kita jadi makmum orang yang mukim. Maka kita harus sholat secara sempurna. Jadi intinya kalau tidak ada kita ada kelapangan dalam perjalanan, lebih afdol kita ikut sholat berjamaah bersama orang-orang yang mukim. Iya. Barangkali demikian. wallahualam a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau bertanya, kita mengetahui bersama bahwa agama itu adalah sebuah dogma. Ketika agama menjadi sebuah dogma, berarti nilai-nilai universal akan masuk di dalamnya, yaitu cinta kasih, kasih sayang, toleransi, dan sebagainya semua diambil oleh semua agama. Nah, pertanyaan saya adalah, Katolik, Kristen, eh, Buddha itu semua pelajaran cinta kasih dan cinta kasih dan nilai-nilai universal yang diambil dan dapat diterima oleh semua. Bagaimana kita bisa memandang ini sebagai bahwa ketika para pengurus tadi itu ada suatu capai. Bagaimana kita bisa membedakan antara kita kasih diajarkan oleh Muslim, kita kasih diajarkan Katolik ataupun oleh Protestan? Terima kasih. Baik. Jemaah sekalian, benar sekali semua agama mengajarkan cinta kasih. Mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Tapi jemaah sekalian, tidak ada satu agama apapun kecuali Islam yang mengajarkan tauhid. Tidak ada satu agama apapun yang mengajarkan keimanan kepada syahadat Rasulullah sallallahu Tidak ada satu agama apapun yang mengajarkan kunci untuk meraih kasih sayang yang sejati yaitu kasih sayang Allah kecuali Islam. Yang mereka ajarkan adalah yang bisa membuat Allah murka kepada mereka, yaitu penyembahan kepada selain Allah. Jadi ini kunci utama yang membedakan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Tidak ada yang mengajarkan manusia untuk meraih kasih sayang yang paling tinggi, yaitu kasih sayang Allah. Apa kuncinya untuk meraih kasih sayang Allah? Mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuknya dan beriman kepada nabinya Muhammad SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW alaihi wasallam menegaskan, "Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiun wala Nasraniun thumma mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar Nabi SAW bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidak seorang pun umat manusia yang pernah mendengarkan tentang ajaran yang aku bawa, yaitu agama Islam. Kemudian dia mati sebelum masuk Islam. Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani? Kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi ini syarat yang Allah tetapkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah nggak cukup berbuat baik kepada orang, nggak cukup. Harus dengan mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Walaupun Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Orang-orang kafir yang berbuat baik kepada orang lain mereka akan dapatkan balasan kebaikan di dunia. Jadi jangan kira Allah tidak membalas mereka. Allah membalas mereka, tetapi balasannya Allah cukupkan, Allah sempurnakan di dunia. Dan di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di akhirat terhapus amal ibadah mereka. Kenapa terhapus? Mereka sendiri yang menjadi penyebabnya. Apa yang mereka lakukan sehingga terhapus? Mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tunduk kepada syariat beliau. Jadi ini inti perbedaannya. Kemudian jemaah sekalian, semua kasih sayang mereka semua kasih sayang mereka akan putus di dunia ini saja. Tidak akan berlanjut sampai di kehidupan berikutnya. Ini perbedaan berikutnya. Mereka mengajarkan kasih sayang antara sesama manusia. Tetapi jemaah sekalian, Allah telah mengabarkan kepada kita, semua kasih sayang manusia, semua hubungan saling mencintai akan berubah menjadi permusuhan. Menjadi permusuhan di akhirat kelak. Jadi sebenarnya semua agama itu hanya mengajarkan kasih sayang di dunia namun mengajarkan permusuhan di akhirat. Kenapa mereka bermusuhan di akhirat? karena mereka kafir kepada Allah, karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, dan setinggi-tingginya ketakwaan adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kasih sayang mereka hanya di dunia saja tidak dibawa sampai pada kehidupan berikutnya. Makanya jemaah sekalian, kasih sayang terbesar, cinta kasih yang paling tinggi adalah kita memberi nasihat kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, agar mereka beribadah hanya untuk Allah semata dan tidak melakukan kekafiran. Inilah kasih sayang yang sebenarnya yang akan menjadikan kita terus berkasih sayang sampai di akhirat kelak. Jemaah sekalian, sampai-sampai orang tua seorang ayah misalkan yang begitu cinta dan sayang kepada anaknya di dunia, di akhirat dia pingin anaknya diazab. Subhanallah. Dulu di dunia dia rela berkorban untuk anaknya. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya sekalipun untuk anaknya. Tapi di akhirat terbalik. Hilang keberaniannya. Apa kata Allah dalam surat Al-Ma'arij? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idim bibani. Seorang pendosa itu benar-benar ingin seandainya dia bisa lolos dari azab Allah di hari tersebut. Bagaimana cara dia lolos? Dia pingin anaknya yang menggantikan dia di neraka. Subhanallah. Wa sahibatihi wa akhi. Demikian pula istrinya dan saudaranya. Kalau bisa mereka gantikan dia di neraka agar dia selamat dari azab. Wa fasilatihi lati tuwi. Demikian pula golongannya, kelompoknya yang dulu di dunia membela dia. Kalau bisa mereka semuanya masuk neraka, mereka dikorbankan agar dia selamat waman fil ardi jami'an summa yunji. Bahkan dia pingin kalau perlu semua orang di dunia menggantikan dia di neraka agar dia selamat. Itulah nasib kasih sayang mereka di akhirat kelak. Nasib cinta kasih mereka di akhirat kelak berubah menjadi permusuhan. Jadi itulah perbedaan mendasar antara Islam dan agama-agama di luar Islam. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Atau dua. Assalamualaikum menanyakan wabarakatuh. yang di dalam masjid kita itu kalau kita menyembah berhala sama seperti akan nabi, apakah sudah terjadi sekarang atau yang kedua kita mulai menganggap menyembah seperti handphone pekerjaan kita kita mengatakan anak kita apakah sebenarnya itu yang lebih berbahaya kita tidak sadar bahwa kita itu menyebab selain Allah kenapa karena kita mendua, menduakan dengan lebih mementingkan pekerjaan kita lebih mementingkan uang kita waktu kita untuk sholat nanti dulu pekerjaan lebih penting bos kita lebih kita kan kepada Allah apakah itu yang akan terjadi jadi atau benar-benar kita akan menyebab menyembah ini menyebab berhala Selamat. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah maksud umat Islam ada yang murtad dengan cara menyembah berhala? Itu benar-benar menyembah selain Allah? Atau hanya sebuah ibarat cinta dunia? yang menyembah HP-nya, terlalu sibuk dengan HP atau menyembah pekerjaannya, bosnya? Jawabannya jemaah sekalian, ya. bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi dua-duanya. Hanya saja untuk penghukuman mana yang menyebabkan murtad dan mana yang tidak sampai menyebabkan murtad itu perlu perincian. Ya, Mana yang masuk dalam kategori syirik besar, mana yang masuk dalam kategori syirik kecil, itu perlu perincian. Ya. Sebagai contoh misalkan, kalau seseorang benar-benar mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, dia berdoa misalkan kepada selain Allah atau dia menyembelih untuk selain Allah apakah itu untuk para wali para nabi atau bahkan kepada pohon-pohon besar yang dia yakini di situ ada penunggunya atau kepada makhluk yang dia yakini sebagai penguasa di lautan tertentu atau di gunung tertentu maka ini adalah syirik besar. Dan itu nyata terjadi. Bukan belum terjadi, sudah terjadi. Sebagian orang mengaku muslim melakukan semua aktivitas penyembahan kepada selain Allah ini. Jadi apa yang dikabarkan Nabi SAW ini sebenarnya sudah terjadi. Iya. Kemudian cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia jemaah sekalian pada dasarnya bagi orang muslim, cinta dunia yang menimpa orang muslim itu adalah masuk dalam kategori syirik kecil. Masuk dalam kategori syirik kecil. Iya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Jadi, harta, dulu mereka hartanya adalah dinar dan dirham. Kalau kita sekarang rupiah. Nabi SAW mengatakan, dia adalah hamba dinar, dia adalah hamba dirham. Seakan-akan dia menyembah hartanya. Sebenarnya kan tidak. Dia nggak menyembah hartanya. Cuman dia sangat cinta hartanya. Dan kadang-kadang dia demi mendapatkan hartanya, dia tidak peduli dengan yang halal dan haram. Maka ini pada dasarnya adalah syirik kecil. Ini pada dasarnya adalah syirik kecil. Iya. Tetapi bisa saja mengantarkan dia pada syirik besar. Kenapa syirik kecil jamaah sekalian? Karena pada hakikatnya dia nggak menyembah hartanya. Cuman dia meng, apa namanya melakukan yang haram untuk mendapatkan hartanya atau nggak peduli mana halal mana haram yang penting hartanya melimpah. Ini pada dasarnya tidak sampai kategori syirik besar. Iya. Kecuali sampai dia menghalalkan yang haram. Maka saat itu dia menjadi kafir menjadi syirik besar. Contohnya jemaah sekalian, dia sudah tahu riba ini hukumnya haram. Dia tahu ini riba, ini haram. Tapi dia katakan ini halal. Apa status orang seperti ini? Dia musyrik. Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah untuk menghalalkan sesuatu. Di situ apa namanya letak kesyirikannya. Iya. Beda kalau dia makan riba dan dia yakin sebenarnya haram, maka dia disebut pelaku dosa besar. Bukan pelaku kekafiran. Ini dua hal yang harus kita bisa bedakan. Orang yang bertransaksi dengan riba, kalau dia katakan ini halal, padahal dia sudah tahu ini haram, ini sebenarnya riba haram. Dia tahu, tapi dia katakan ini sudah halal. Karena terserah dia mau alasan apa. Karena misalkan undang-undang membolehkan atau ini bukan di Arab, subhanallah. Rob kita sama, mau di Arab, di Indonesia sama, nabi kita sama. Nggak ada nabi khusus untuk orang Nusantara. Nabi kita sama. Halal haram di sana, haram juga di sini. Kalau dia katakan ini halal padahal dia tahu haram, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia yang masih yakin ini haram, cuman dia ingin hartanya melimpah, maka itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar tidak sampai menyebabkan dia kafir. Bahkan dia tidak bertransaksi dengan riba sekalipun, tapi dia menghalalkan riba padahal dia tahu haram, maka dia juga telah melakukan kesyirikan. Jadi bukan prakteknya sebenarnya, akidahnya yang membuat dia terjerumus dalam kesyirikan. Contoh lain jemaah sekalian. Orang yang menunda sholat gara-gara bosnya mengajak rapat misalkan. Kalau dia menunda sholat gara-gara bosnya, maka dia disebut pelaku dosa besar. Karena dia masih sholat, cuma dia tunda. Subhanallah, bosnya lebih dia utamakan daripada menghamba kepada Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Allah yang memberikan segala kenikmatan kepadanya. Tapi kalau dia nggak sholat sama sekali, maka itu sampai pada tingkat kekafiran. Jadi di sini perlu rincian. Seperti apa jenis perbuatan dosanya? Kalau gara-gara bos dia menunda sholat ini dosa besar. Tapi kalau gara-gara bos dia nggak sholat sama sekali, ini adalah kekafiran. Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul Ladi Bayna wa salat, faman tarakaha kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Iya. Barangkali demikian Pak. Perlu perincian. Tergantung apa yang dia lakukan. Iya. Wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, setahu saya ibadah itu diterima jika sholat ikhlas dan tiba. Nah, uh, terkait dengan ikhlas sendiri, uh, apakah termasuk ikhlas uh, ibadah yang dilakukan karena agar dimudahkan urusan dunianya? Atau dia takut karena azab Allah, uh, takut miskin, takut dipersulit urusan dunianya? Nah, uh, mohon penjelasan Ustaz. Baik. Jemaah sekalian, Ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah. Lebih khusus lagi, ikhlas itu mengharapkan ini ikhlas yang paling tinggi mengharapkan balasan di akhirat, bukan balasan di dunia. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia mengharapkan balasan dari Allah dan dia juga ingin dipuji orang. Ini namanya riak berarti dia enggak ikhlas. Dan ini enggak boleh sama sekali. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dan insya Allah masih ada bab khusus yang lebih rinci pembahasan tentang riak Ini enggak boleh sama sekali. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya bagaimana kalau dia beribadah karena Allah, ingin dapatkan balasan dari Allah, tapi dia tidak sekedar ingin dapatkan balasan akhirat. Tidak sekedar masuk surga dan selamat dari neraka yang diharapkan. Apalagi yang diharapkan? Dia ingin di dunia juga dianugerahkan kekayaan dari Allah. Dia juga ingin dianugerahkan kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia serta tidak ditimpa musibah di dunia ini. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tapi kurang afdol. Kalau ingin dipuji nggak boleh sama sekali. Karena kalau ingin dipuji berarti mengharapkan dari makhluk. Makhluk yang memuji dia. Iya. Tetapi kalau dia ingin dari Allah mendapatkan balasan di dunia berupa materi atau satu kenikmatan duniawi, ini dibolehkan namun kurang afdol. Yang afdol murni dia harapkan balasan di akhirat. Walaupun Allah nggak mungkin menyanyiakan dia di dunia. Allah nggak mungkin menyanyiakan dia. Jadi dia harap, dia nggak harap balasan di dunia, Allah tidak akan menyanyiakan dia di dunia. Jadi ini boleh tapi kurang afdol. Kenapa boleh jamaah sekalian? Karena ada sejumlah ayat dan hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk beramal soleh dengan janji balasan di dunia. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas semua problematikanya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini dua balasan di dunia. Solusi masalahnya dan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini motivasi kita beramal soleh dengan balasan di dunia. Menunjukkan boleh kita berharap. Karena Allah berikan motivasi. Gak mungkin Allah berikan motivasi dengan sesuatu yang gak boleh kita harapkan. Ini yang dijelaskan para ulama. Ya. Demikian pula dalam hadis. Contohnya dalam hadis juga sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizki. Au yunsa'alahu fi atharihi fal rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga, hubungan nasab. Jadi kita disuruh beramal soleh, menyambung hubungan kekerabatan dengan motivasi rizki diluaskan, dilapangkan, dan umur dipanjangkan. Berarti boleh kita harapkan tapi jemaah sekalian, seandainya kita tidak mengharapkan balasan di dunia, kita hanya murni mengharapkan balasan di akhirat, itu lebih afdol.